Qala Syekhul Islam rahimahullah tasya bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Nah, dan terkait dengan tadi juga teringat sehingga jangan kita jadi orang-orang yang mencibir orang lain yang pernah jatuh ke dalam dosa ataupun ke kebidahan. Kadang-kadang cibiran itu tidak dalam bentuk Masya Allah melecehkan dalam arti apa ya? Tapi kadang-kadang subhanallah karena tahu orang ini pernah bermasalah, disalami nggak pernah dijawab. Dia datang memberi salam, tidak dijawab, tidak digubris, subhanallah. Jadi yang seperti ini. Ya. Kita mohon perlindungan pada Allah. Kita tidak bisa menjamin tentang keadaan diri kita sendiri. Ya. Sesesat apapun. Dia kata Syekhul Islam kita memandangnya dengan dua kacamata. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Dalam iradah kauniyah kita kasihani dia. Allah takdirkan dia jatuh. Dan kita juga takut kita juga akan menggantikan posisi dia. Irada syarinya kita benci dengan kejelekannya. Kita nasihat, kita doakan. Tersebar pemikiran dia yang salah, yang salah kita bantah. Kalau dia ngangkat pedang, kita perang. Nah, nah ini yang harus kita selalu ingat. Pokoknya dengan pelajaran-pelajaran akidah itu, Allah jangan kita merasa pede dengan amalan kita, tidak ada apa-apanya. Dan sangat mudah bagi Allah untuk mengunci mati hati kita. Lihat tadi yang sudah di awal-awal kita sebutkan, seorang perempuan masuk neraka karena kucing, seorang masuk neraka karena dia goleng dalam memberikan wasiatnya, atau dia di saat, saat terakhir karena ingin menghalangi istrinya dari hartanya, dia ceraikan. Padahal amalannya banyak, masya Allah. Zalim dalam masalah seperti ini karena ucapan karena ucapan hancur gugur amalan yang hati-hati. Baik, qala Syekh syekh Islam rahimahullah ma jaa fi dzabhi li ghairillah Masih Fendi bawa telepon, bawa HP. Ya, mereka sudah hmm. nanti aja. mana kok pikiran hati. saya nggak bawa tapi aku tinggalan di rumah. Tinggal di rumah. misalnya untuk apa? Menemukan marasi yang lain. Baik mana pilihan? Maja fi li ghairillah. Di sini beliau rahimahullah Jelas ya? Nah, yang dimaksud dalam kitab ini dimasukkan oleh beliau tentang zabah li ghairillah itu yang bernuansa ibadah, ibadah. Karena zabah li ghairillah itu ada dua. Imma ta'ziman lil madbuh lahu. Ini syirik akbar. Yang kedua, فرحا wa Yang kedua karena gembira, karena untuk menghormati. Tidak ada tak ta'zim. Tidak ada ta'zim. Contoh yang pertama, misalnya datang pembesar. Seperti sekarang misalnya ada Raja Salman datang. Kita menghormati beliau. Yang bentuk yang pertama, yang syirik akbar, kita sembelih kambing di depan beliau, ya, kemudian kita tinggalkan. Ini termasuk. Ya. Ini syirik, syirik akbar, hormati beliau ini. Ini salah. Jika ada Syamsimin, ini ini termasuk syirik akbar. Enggak boleh. Tapi kalau misalnya kita sembelih kambing atau sapi, kemudian mengundang beliau ya, kita suguhkan sebagai penghormatan, ini tidak apa-apa. Ini perkara yang biasa, yang biasa. Nah di sini ya nah, jadi beliau tidak juga artinya apa namanya memberikan keputusan pasti walaupun arahnya jelas. Kata Syekh Muhammad bin Salim Tengin untuk mengajari para pelab mengambil kesimpulan. Nah, dari dalil-dalil ini apa? Hukumnya orang yang menyembelih untuk selain Allah dalam bentuk seperti ini. Nah, Qala qaulillahi ta'ala dan firman Allah taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Wa qauli ta'ala, "Fashalli li rabbika wanhar." Firman Allah, katakan wahai Nabi, tujukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya salatku kenyataan, ikrar. Salatku ibadah badaniyah. Nusuki, ada yang mengatakan ini seluruh ibadah ada juga mengatakan nusuki sembelihanku, ibadah maliyah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku itu hanya milik Allah. Diatur dan dikendalikan oleh Allah Rabb semesta alam. Kata para ulama, dalam ayat ini ada isyarat tentang tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah dan tauhid rububiyah. Mana syahidnya? Mana syahidnya? Inna salati wa nusuki it tauhid uluhiyah. Tauhid ubudiyah. Naibah ibadah, Wa mahyaya wa mamati wa mamati ni tauhid rubuh rububiyah. Lillahi rabbil alamin hanya milik Allah. Kalau ibadah itu diserahkan hanya untuk untuk Allah kepada Allah. La syarikalah tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Tidak ada sekutu baginya di dalam kekuasaannya mencipta dan menghidupkan mematikan. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali ini berserah diri. Qauluhu fasalli li rabbika wanhar. fasalli li rabbika wanhar. Di dalam apa? pertanyaan yang dikirimkan kemarin apa ada yang apa namanya? Kalimat ini menunjukkan apa? Berarti Muhammad SAW itu baru pertama kali muslim. Yang mengatakan dirinya pertama kali muslim yang pertama kali. Padahal sebelum dia kan ada nabi yang lain. Ya kan? Mas ingat pertanyaan ini wa ana awalul muslimin. Ini berarti kan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu menyatakan dirinya yang pertama kali muslim. Padahal kan sebelum dia kan sudah ada orang muslim. Paham? ada kan? Nabi Musa itu berarti pertama kali yang beriman. Wa ana awalul mu'minin. Dalam ayat apa itu? Ketika dalam ayat yakni beliau tobat kepada Allah setelah meminta agar Allah menampakkan diri. Sadar lagi kemudian beliau mengatakan ini. Berarti Nabi Musa yang pertama kali menyatakan dirinya pertama kali beriman. Padahal kan sebelum beliau kan banyak. <clears throat> ya, mereka orang-orang. Nah, jadi lagi ya orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi itu hafal Al-Quran tapi nggak paham. Mereka juga belajar bahasa Arab, tapi nggak bisa mengerti bahasa Arab. Ini parahnya mereka. Nahu sorof, mungkin nggak paham mereka teorinya mereka, tapi nggak ada dhauk Arabinya mereka. Nah. Baik. Wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar dan salatlah engkau untuk Rabbmu. Wanhar, wanhar li rabbik dan sembelihlah korban untuk Rabbmu. Ini perintah dari Allah, salat terkait dengan ibadah badaniyah lakukan karena Allah. Salatlah karena Allah, bukan karena yang lain. Wanhar li rabbik, sembelihlah korban untuk Allah, hanya karena Rabbmu. Ditujukan semuanya kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Ibadah, ibadah. Dua perkara ini ibadah. Dua perkara ini ibadah, ibadah karena diperintahkan oleh Allah. Qala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi arba'i kalimat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala haddatsani Rasulullah sallallahu Rasulullah telah pernah menyampaikan hadis kepadaku dengan empat kalimat. La'anallahu man li ghairillah. Laknat Allah ini bisa berupa pastian, bisa berupa doa. Kepastian maksudnya berita Ya berita kalau berita pasti terjadi dan pasti. Ada bisa berupa doa, maksudnya do, doa. Semoga Allah laknat orang yang men, menyembelih untuk selain Allah. Nah, selain Allah itu bisa malaikat, nabi, imam-imam, habib-habib, wali-wali, jin dan syaitan. Nah, apalagi binatang, tumbuhan, benda-benda mati. Segala sesuatu selain selain Allah. Siapa saja yang menyembelih untuk segala sesuatu selain Allah, maka semoga dia dilaknat oleh Allah. Dan ini doa Rasulullah SAW. Berarti pas, pasti terjadi, terkena. Pasti ter, terkena. Kalau ini berita, berita berarti pasti terjadi, Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidai. Ini didahulukan hak Allah. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Karena menyembelih untuk Allah itu hak utama Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidai. Semoga Allah laknat atau laknat Allah atau Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ditanyakan oleh para sahabat, Ma, apa mungkin ada orang yang melaknat kedua orang tuanya Rasulullah?" Mereka punya, artinya apa? Punya akhlak juga, punya perilaku bahwa mereka menghormati orang tua. Apalagi namanya bah, bapak. Dihormati betul oleh mereka, siap mati untuk membela bapak, bapaknya, kakeknya, pamannya. Nah, ini mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang mau melaknat kedua orang tuanya? Ada, terjadi laknat di sini kalau pada manusia itu namanya sibab, Ya, maknanya laknat antara sesama manusia itu namanya sibab, caci maki. Ya, cercaan. Dia tidak mengatakan Allah orang tuanya, tapi dia mencaci maki. Bisa terjadi demikian? Mungkin. Tapi apa mungkin ada anak yang mencaci orang tuanya? Ada. Nah, ini artinya kalau ditanyakan oleh para sahabat ketika itu seperti itu menunjukkan mereka punya ihtiram kepada orang tua, tidak juga mencaci orang tuanya. Lalu bagaimana bentuknya? Kata beliau Rasulullah SAW, dia mencaci ayah atau ibu saudara saudaranya. Si A sama si B tengkar. Si A mencaci melaknat orang tua si B. dibalas oleh si B mencaci orang tua si nah, A. Inilah maknanya dia melaknat orang tua. Walaupun laknat di sini bukan artinya seperti laknat apa namanya? Yang pertama. Ini kalau mungkin di sini artinya dia melaknat orang tuanya itu yakni orang tuanya berarti mencaci, mengejek orang tua saudaranya dibalas oleh saudaranya mengejek orang tuanya. Artinya dia sendiri yang menjadi sebab makanya dia dia terkena laknat dari Allah. Kalau Allah sudah melaknat kata Allah, tujuh turunan jauh. Ya, itu ini termasuk dosa dosa besar, termasuk dosa dosa besar. Ingat-ingat, diputar lagi memorinya. Pernah kita mencaci orang tua, ya, bukan orang tua kita sendiri, kita mencaci orang tua teman, orang tua lawan, jengkel sama dia, nah keluar Obat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga yang ke enam. Yang ketiga Allah man awa muhdisan. Dalam riwayat yang lain wa man awa muhdasan. Ini talazum. Ya, mereka yang awa muhdisan itu berarti dia yuhibbu muhdats. Muhdatan. Yang awa muhdatan berarti yuhibbu muhdisan. Kembali hmm. Semoga Allah melaknat orang-orang yang men nampung, memberi tempat, melindungi muhdis pelaku kejahatan. Itu kalau dengan muhdis. Kalau muhdas, semoga Allah melaknat orang-orang yang menampung, memelihara, menjaga kejahatan. Membiarkan kejahatan itu tetap. Kalau muhdas. Kalau muhdas. Sama saja. Kalau kejadian ini pada pada pada perkara-perkara dosa maksiat dilaknat oleh Allah, entah itu melindungi narkoba, komar, ya, zina, luti, ya, kekufuran, melindungi Ahmadiyah misalnya lagi. salah, melindungi Syiah lagi dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang awal muhditsah. Kenapa? Bid'ah itu lebih berat daripada kejahatan. Orang yang melindungi narkoba pelaku enam, ya, minuman keras, perjudian, apa lagi? Nah, ya, perzinaan, homo, lesbinya, kemudian apa lagi? Pembunuhan, perampokan. Itu sudah dilaknat oleh Allah yang melakukan, bahkan kejahatan itu juga dilakukan. Apalagi perbuatan-perbuatan yang lebih disenangi oleh iblis, yaitu keperbuatan bid'ah lebih pantas. Bahkan dalam riwayat lain juga disebutkan seperti itu. La'anallahu man awa muhdisan atau awa muhdatan. Lebih ya, min babi aula Min babi aula mereka menampung melindungi perkara-perkara bid'ah. Bid'ahnya Rafidah ya melindungi bid'ahnya sesatnya kufurnya Ahmadiyah ya itu dibela dilindungi perbuatan apa lagi liberalis komunis Qala wa la'ana Allahu man ghayyara Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah patok tanah. Ada dua maknanya. Patok tanah yakni artinya apa namanya? tanda penunjuk jalan bisa patok tanah bisa bermakna yakni batas-batas tanah. Ini dilaknat oleh oleh Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu dulu insyaallah yang terakhir insyaallah kita lanjut pada kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila benar subhanakallah. Alhamdulillah.